فين وصلنا Babul hawalah. <clears throat> kita akan bahas tentang hawalah pemindahan hutang dengan hutang yang lainnya itu adalah hawalah jadi misalnya si A punya utang kepada si B Lalu si B punya utang sama si C. Maka kemudian si B mengatakan kepada si A, hutangmu kepada aku jangan bayar kepada aku tapi bayar, bayar kepada C. Nah, sehingga itu namanya pengalihan utang kepada hutang. Itu namanya hiwalah. Sedangkan bagaimana bentuknya dan apa syariat yang terkait dengannya kita akan bahas sekarang ini. Gal ta'riful hiwalah definisi daripada hiwalah adalah at-tahawwul wal intikal, berpindah. Hutang seseorang kepada orang lain, lalu kepada orang lain kepada orang lain. Nah, gitu. syar'an dalam arti syar'i ad adun yaktadi nakla dainin min zimmatin illa zimmatin ukhra bisighah. Yaitu suatu akad transaksi yang ya. menjadikan perpindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lainnya dengan bentuk sigoh. Maksudnya di sini min zimmatil muhil ila zimmatil muhali alaih. Dari tanggungan orang yang memindahkan hutang kepada orang yang muhal alih yang dipindahkan kepadanya. Tadi Berarti dari hutangnya si C, dari hutangnya si A kepada C, sekarang si A dioper oleh si, si B kepada si C. Gitu lah. Jadi A berhutang kepada si B, B berhutang kepada si C, lalu B memindahkan hutangnya si A kepada B itu, itu dihutangkan untuk bayarnya itu kepada si C, tidak usah ke B, itu namanya hiwala. Dan uang yang kita gunakan sehari-hari untuk membeli barang membayar hutang dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya fungsinya itu seperti fungsi hiwala. Makanya tetap wajib zakat. Karena fungsinya itu hiwala. Gitu. Jadi uang yang kita pegang itu, itu adalah sebuah bukti bahwasanya bank punya hutang kepada kita. Kalau kita punya uang 100 ribu, berarti bank punya hutang kepada kita 100 ribu. Sehingga kalau kita gunakan membeli barang yang harganya 100 ribu, ah, berarti kita pindahkan sekarang. Yang tadinya bank punya utang kepada Ustadz, sekarang Ustadz pindahkan bank punya utang kepada si penjual kitab. Kita dapat kitab. Nah, jadi yang terjadi eh, penggunaan uang itu adalah penggunaan hiwala ini. Babul hiwala ini. Nah, sehingga karena hutang tidak mencegah zakat, maka uang tunai juga tidak terjaga zakat. Jadi, mazhab Imam Syafi'i Semuanya mayoritas dan seluruhnya bermufakat bahwasanya uang tunai itu juga wajib zakat. Walaupun bukan bentuknya bukan emas dan perak. Kenapa? Karena fungsi yang terjadi pada sesungguhnya itu adalah uang yang berlaku itu cuma bukti saja bahwasanya kita punya uang di bank. Nah itu. Buktinya apa? Ya uang itu, uang tunai itu. Dengan eh, apa? transaksi hiwalah seperti itu. Sehingga tidak mencegah wajibnya zakat. Al-aslu fihi qaulu ta'ala sedangkan dasar daripada syariat hiwala ini adalah firman Allah taala eh, sabda Nabi Muhammad SAW matlul ghanidul mun fa idza udbi'a ahadukum ala mali'in falyatba wa fi riwayah wa man udbi ala mali'in fal falyattabi' yang artinya menunda-nundanya orang yang kaya di dalam melunasi hutang itu merupakan sebuah kezaliman. Nah, jadi tahu kan artinya kezaliman? Berarti kita berdosa. Tambah hari, tambah dosa, tambah minggu, tambah dosa, tambah bulan, tambah dosa. Jadi kalau kita punya utang, kita berjanji hutang itu kita akan tangguhkan dan dipertanggungjawabkan kepada kita itu selama sebulan ya sudah tepati sebulan ya dibayar kalau kita itu mampu membayarnya dalam waktu sebulan, tapi kita nggak bayar-bayar, setiap hari itu kita nanggung kezaliman. Setiap hari. Menanggung kezaliman. Jadi artinya apa? Dosa. Kalau dia mampu. Kalau kecuali kalau dia tidak mampu untuk bayarnya. Minta maaf, datang ke orangnya. Supaya tidak dianggap sebagai seorang yang zalim. Itu maksudnya. Jadi sudah jelas ini hadis Bukhari. Jadi jangan kita bermain-main dengan hukum Allah. Karena kaitannya itu dengan keapesan kita kita semua nggak ada yang mau apes ya. Nggak mau yang apes ya, jalankan syariat ini. Jadi kalau kita tidak bisa uh, membayar hutang tepat waktu, ya minta maaf pada orangnya karena memang janji kita sesuai dengan janji kita kepada orang yang bersangkutan kita akan membayarnya pada hari itu. Kalau nggak hari itu nggak bisa membayar, sudah kita minta maaf datang ke orangnya gitu. Kalau tidak minta maaf berarti setiap hari terus kita akan uh, berdosa karenanya gitu. Nah, lalu kata Nabi Muhammad kalau seumpama ada seseorang yang kalian punya hutang kepadanya atau dia punya hutang kepadanya dia mengarahkan dan mengalihkan hutangnya kepada orang lain yang dia itu mampu untuk membayar maka hendaknya kamu ikuti dia jangan kamu mencegah nah, itu maksudnya itu itu hiwala itu maksudnya gitu jadi si B itu si A si B punya hutang si A Si B punya hutang kepada si C. Kemudian si B nggak bisa hut bayar hutang kepada si A, belum punya uang dia. Kemudian dioperlah hutangnya si si B kepada A itu di dioper kepada si C. Si C sudah siap untuk bayar hutang karena memang dia punya hutang kepada si B. Nah, gitu. Nah, jadi kalau semua di si A itu mengatakan sudah kamu bayar hutangnya bukan kepadaku tapi kepada si C, ya dia harus mau. Karena itu menguntungkan dia. Itu hiwal itu seperti itu gitu. Wa hiya rukhsatun li'annaha bai'u day'in bidainin juwiza lil hajah. Dan ini merupakan sebuah keringanan. Sebetulnya enggak boleh jual hutang dengan hutang enggak boleh, tapi ini diperbolehkan. Karena apa? Karena orang yang mampu itu memang dia itu berkewajiban untuk bayar, tapi tidak mampu tidak bisa dipaksa untuk membayar. Oleh karena itu di antara solusi yang di e, syariatkan oleh syariat itu adalah jika dioper hutangnya kepada orang lain maka hendaknya e, dia mengiyakannya gitu. Wa yarusatun li'annaha bai'u udainin bidai'in juwiza lil hajah. Wa qila innaha istifa'un wa la tadkhuluha al-iqalatu al-mu'tamad. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya itu bukan merupakan pengalihan utang, tidak, tapi itu adalah merupakan sebuah pelunasan hutang cuma dengan cara yang semacam ini. Suratul Hiwalah gambaran dan bentuk contoh daripada masalah hiwalah. Ayyakuna fi zimmati Zaid li amrin alfu dinarin dainan halan sabitan laziman. Misalnya si Z punya utang kepada Amr dengan seribu dinar dengan hutang yang kok harus sudah dibayar, sudah jatuh tempo. Halan itu sudah jatuh tempo. Sudah lazim harus dibayar. Sedangkan Zaid fizim mati Ibrahim mitluha. Sedangkan Zaid itu sedangkan Ibrahim punya utang kepada Zaid juga sama seribu dinar itu. Maka si Zaid berkata kepada Amr, ahal tuka bil alfi laka alayya ala Ibrahim fayakulu Amrun gabiltu. Zaid berkata kepada Amr, hutangku kepadamu itu aku alihkan kepada Ibrahim di mana dia punya hutang kepadaku dengan nilai yang sama. Maka si Amr mengatakan, "Iya, aku terima." Nah, itulah hiwalah. Jadi hiwalah itu semacam itu bentuknya. Arkanul hiwalah sita. sedangkan orang-orang yang terlibat yang harus ada di dalam hiwala itu adalah enam perkara. Yang pertama muhil. Siapa muhil sini? Misalnya uh, eh, Ustadz punya utang kepada Ustaz Maryam. Ya. Ustaz punya utang kepada Ustaz Maryam. Ustaz Faiz punya utang kepada Ustaz Segaf. Nah, lalu Ustaz berkata kepada Ustaz Maryam. Ustaz Maryam, anak punya utang sama ente, anak alihkan kepada Ustaz Faiz. Sehingga Ustaz Faiz kalian bayar pantum Jadi nggak usah minta sama anak lagi. Nah, berarti Ustaz namanya muhil. Ustaz namanya muhil. Terus muhtal Ustaz Maryam yang dialihkan hutangnya. Nah, muhal Ali adalah Ustaz Faiz. Itu muhal Ali Kemudian yang keempat rukunnya dainun lil muhil alal muhal. Hutangnya Ustaz kepada Ustaz Maryam dan hutangnya Ustaz Faiz kepada Ustaz. Nah, itu. itu yang kelima. Dainun lil muhtal alal muhil. Dan yang keenam adalah sirah. Jadi rukunnya hiwala itu ada enam. Syurutu sehati hiwala. Syarat sahnya hiwala. Yang pertama ridol muhil. tasihu hiwalat, hiwalatul mukroh. Yang pertama. Ustadz ini yang memindah. Mengalihkan utangnya itu harus ridho. Nggak bisa dipaksa. Ustaz karena kasihan kepada Ustaz Maryam, Ustaz mau bayar belum punya uang, maka Ustaz langsung pindahkan saja ya Ustaz Maryam daripada ente nunggu ana, lebih baik ente ambil utang ana dari Ustaz Faiz, dia sama-sama bangilnya sama antum, tinggal minta aja sama dia. Aida. Nah, Kemudian Gobul Muhtar yang dipindah, yang dialihkan utangnya itu Nah, itu dia nerima. Ustaz Maria menerima. Lianal haqqal ladzi lahu fi zimmatil muhil la yantaku illa zimmatil ghair illa biridal muhtal. Bisa jadi Ustaz Maryam ini ridho sama ana, lebih baik ana minta utang kepada ustaz segap daripada kepada Ustaz Faiz. Nah, makanya ustaz minta ridhonya, dia harus ridho. Mau enggak? Dia bilang, oh iya Ustaz, tidak apa-apa. Jadi sama-sama panggil lebih gampang misalnya. Ya sudah, kalau sekali bilang iya, enggak apa-apa. Udah, seterusnya jangan pindah lagi, jangan berubah lagi. Jadi sekali dia setuju, ya sudah seterusnya seperti itu. Jangan sampai uh, ternyata Ustaz Faiz repot bayar hutangnya, anak mau ke antum lagi. Eh, nggak bisa seperti itu. Makanya sebelum memberikan suatu jawaban harus ditentukan dulu gitu. Nah, kemudian Lianal haqq alladhi lahu fi zimmatil muhil la yantaku illa zimmatil ghair illa bi ridhal muhtal. Wa ammal muhal alai fala yushratu ridahu. Adapun Ustaz Faiz enggak perlu di, diminta ridhonya. Karena dia itu kan cuma yang dialihkan kepadanya. Mau nggak mau dia harus bayar utang, nggak kepada ustaz atau kepada ustazah Maryam, dia yang harus bayar utang. Nah, gitu. Jadi nggak perlu ridhonya. Yang perlu ridhonya itu adalah ustaz sendiri yang mau mengalihkan utangnya dan juga Ustaz Maryam yang mau dialihkan pembayaran hutangnya yang tadinya dari Ustaz kepada beliau sekarang dari Ustaz Faiz kepada beliau Liannahu maulhaq terus yang syarat yang ketiga Kaunudain sabitan laziman. Jadi hutang itu sudah ada. Sudah harus dibayar. Artinya lazim itu sudah harus dibayar. Sabitan itu sudah terlaksana. Gitu. Mana sabit? Eh mawjudah. Sudah terlaksana. Fala tasihul hiwala fil mal alladhi sayaktariduhu godan. Maka nggak sah. Kalau di dalam hutang yang masih mau dihutangi besok. nggak sah. Jadi hutang itu sudah terlaksana sudah harus dibayar. Lazim itu sudah harus dibayar. Wa mana laziman ayu garabil lisukut. nggak bisa lagi. Gugur kewajiban membayar utang itu nggak ada lagi. Tapi satu-satunya adalah harus bayar utang. Artinya apa? Sudah harus dibayar kalau nah, gitu. Kharaja lain halnya ja'lul jualah. Lain halnya seperti uh, hadiah dari sembara ja'lul jualah atau nujumul kitabah jadi apa? Uang untuk pembelian seorang budak kepada tuannya. Nah, itu hutang yang suatu waktu bisa gugur. Misalnya gini, siapa yang menemukan sandalku, saya berikan uang 50 ribu. Nah, siapa yang mau ikut sembara, dia tinggal bilang sama Ustaz, Anda cari. Nanti kalau Anda dapat, berarti berhak mendapatkan uang 50 ribu itu. Nah, suatu waktu, bisa Ustaz gagalkan itu. Misalnya pasal mungkin ah, udah tidak jadi, anak urungkan itu sayembara. Bisa, bisa jadi yang mengikuti sayembara juga bisa menggagalkan dengan mengatakan sudah saat anak nggak mau ikut terlalu susah carinya misalnya. Sehingga apa? Yang tadinya kalau dia itu e, mau melaksanakan sayembara tersebut berarti kan Ustad utang puluh ribu kepada yang mau mengerjakan sayembara itu. Nah, tapi kan utangnya kapan waktu bisa gugur. Nah, itu nggak bisa dihiwalahkan nggak bisa. Karena apa? karena belum harus bayar. Ini di sini yang bisa dihwalakan itu adalah hutang yang sudah terlaksana yang pertama sabit itu namanya. Yang kedua sudah harus bayar, bukan yang nggak tentu harus bayar. Nah, ini kan nggak tentu bayar, bisa jadi gagal di tengah jalan gitu. Begitu pula kalau semua ada seorang budak yang mau beli dirinya kepada tuannya, kan nanti dia akan menentukan, yaudah kamu e, beli dirimu dengan harga 200 juta, kamu berikan 200 juta itu kepadaku dalam waktu tempo 3 tahun. Per tahunnya itu misalnya e, lima 50 juta misalnya. Nanti hari terakhir, e, tahun terakhir 100 juta. Nah, berarti kan kalau seumpama di tengah jalan si budak itu nggak mampu cari uang segitu, akhirnya dia gagalkan, udah nggak jadi. Berarti kan sudah gagal. Walaupun itu kan seakan-akan utang. Jadi kalau ada budak mau beli dirinya daripada tuannya, berarti kan budak utang kepada tuan. Tapi utangnya belum wajib bayar. Karena bisa jadi di tengah jalan dia gagal dan menggugurkan diri gitu Nah, itu nggak bisa dihiwalakan itu. Karena belum sabit, belum lazim, itu maksudnya. Kemudian yang keempat, ittifaqud dainain jinsan wa qadran wa sifatan wa ajalan wa kasran. Harus sama utang yang dialihkan itu dengan pengalihan utangnya, harus sama. Sama dari segi jenisnya, sama-sama rupiah. Terus gadarnya sama-sama satu juta misalnya. Sifatnya sama-sama eh, apa? Eh, secara tempo. Nah, kemudian itu ya. Gadran sifatan, ajalan, wakasran. Kasran itu bentuk uangnya. Dulu itu kan ada bentuknya itu lempengan, ada yang protolan. Dulu, tapi sekarang sudah nggak pakai lagi. Jadi kasran itu nggak perlu dipakai lagi sekarang. Jadi misalnya apa? Uang satu juta rupiah, terserah mau pecahannya sepuluh ribu, mau seratus ribu, nggak jadi masalah kan? Karena nggak mengurangi nilainya kalau di mata uang kita. Tapi kalau dulu kalau lempengan yang masih utuh itu lebih mahal daripada yang pecahan. Kalau pecahan itu lebih turun harganya. Itu dulu. Sekarang udah nggak pakai lagi. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka harus sama sifatnya. Nah, tapi kalau seumpama ana punya utang pada Ustazah Maryam 100 eh, 10 eh, juta. Sementara Ustazah Faiz yang punya utang pada Ustaz 20 juta. Ustaz kan alihkan kepada Ustaz Maryam, kepada Ustaz Faiz pembayaran hutangnya itu. Boleh apa tidak? Kan beda. Nah, yang penting itu yang dialihkan itu sama. Kalau seumpama yang dialihkan itu beda, itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang dialihkan sama, nah, jadi Ustaz, Ustaz Faiz punya hutang kepada Ustaz 20 juta, Ustaz punya hutang kepada Ustaz Maryam 10 juta. Anda pindahkan Ana alihkan utang ana kepada Ustazah Maryam, kepada Ustazah Faiz. Sehingga Ustazah Faiz sekarang akan bayar kepada Ustazah Maryam senilai 10 juta. Berarti 10 jutanya harus bayar kepada Ustazah. Enggak apa-apa. Yang berarti yang dialihkan itu sama jumlahnya. Bukan harus sama juga apa uh, uang yang dipinjam itu enggak, enggak harus. Nah, yang penting eh, nilainya yang dialihkan itu harus sama dan juga e, jatuh temponya juga harus sama. Kalau yang Ustaz Ustaz Faiz belum jatuh tempo berarti Ustaz, Ustaz sudah jatuh tempo Ustaz Maryam, lalu Ustaz alihkan berarti Ustaz Faiz, enggak boleh. Karena merepotkan Ustaz Maryam, merepotkan Ustaz Faiz, orang belum jatuh tempo kok harus suruh bayar? Nah, gitu. Nah, makanya harus sama itu. Jadi jatuh temponya sudah jatuh tempo, sama-sama jatuh tempo. Kemudian nilai yang dialihkan juga sama. Yang penting nilainya, bukan harus sama utangnya, enggak harus gitu. Kemudian Falajihu idza kana mukhtalifaini fil jenis. Maka enggak sah kalau somama hutangnya itu krusnya beda. Ustaz punya utang kepada Ustazah Maryam rupiah, Ustazah Faiz punya utang kepada Ustaz dolar, nggak boleh. Karena fluktuatif kan? Bisa jadi sehari per menit per jam itu berbeda harganya, nggak boleh itu. Tetap nggak boleh. Kalau kalau uangnya waktu utang ustadz Faiz pakai dolar, sementara Ustadz utangnya sama Ustadz Maryam juta, nggak bisa dialihkan. Mau bayar pakai dolar. Eh, jadi masalah, yang penting nilai utangnya. Waktu hutang itu apa? Rupiah, ya sudah berarti belajar rupiah gitu. Nggak jadi masalah itu. Kalau seumpama mau diganti dengan ini senilai rupiah yang diutangkan asalkan dia mau, nggak jadi masalah. Tapi maksudnya nilai hutangnya itu dengan rupiah yang dipindahkan juga rupiah itu maksudnya. Tapi dalam pembayarannya itu nggak nggak apa-apa. Nanti nggak? Jadi Ustazah uh, Faiz utang mana 20 juta rupiah. Ustaz kepada Ustazah Maryam 10 juta rupiah. Lalu Ustazah Faiz mau bayar kepada Ustazah Maryam dengan dolar. Ustazah Maryam mau? nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau utangnya yang beda, Ustazah Faiz punya utang pada Ustaz e, pakai dolar, Ustaz punya iya. utang pada Ustaz yang iya. pakai rupiah nggak bisa dialihkan. Nah, gitu. Ya. Iya. Katakanlah sebut tahun yang lalu, 20 iya. ya, tahun yang lalu ketika anak mereka masih kecil-kecil, Begitu ayahnya meninggal, dia nanti kan dia punya utang. Dia bilang gini, yang mau hutang yang mau hutang mau bayar seperti yang ketika dia hutang yeah. padahal uang yang sekarang ini kan nggak jauh berbeda dengan uang dulu gitu nilainya ah beda beda nilainya nah, enggak jadi harus kita berikan dengan harga emas dulu gitu. iya tapi waktu itu enggak ada perjanjian sih memang coba sekarang itu nah, kalau kayak begitu rugi dia gitu Makanya lebih hati-hatian ya tetap aja lebih hati-hatian. Tapi kalau dia menuntut seperti itu nggak apa-apa, tinggal dilihat aja di Google tahun eh, 10 tahun yang lalu itu emas berapa harganya? 10 juta itu udah berapa gram? Sekarang udah berapa gram itu. Caranya seperti itu. Kan seperti tadi dikatakan, hiwala itu sebenarnya itu adalah pengalihan utang. Uang itu yang berlaku itu itu pengalihan utang. Jadi kalau seumpama kita minjam uang dalam waktu yang lama maka cara pembayarannya itu dengan kita kembalikan kepada uang yang ada di bank itu. Jadi dulu 100 ribu itu atau 1 juta itu dapat berapa gram? 10 juta berapa gram dulu. Sekarang untuk dapatkan sekian gram dulu berapa uangnya? Itu kita bayar. Iya caranya. Iya harus gitu. Karena itu hiwala, ini hiwala gitu. Enggak kalau kalau bedanya agak jauh, jadi kalau Seumpama sekarang ini kan beda nggak jauh ini kan. itu nggak nggak boleh ya. Riba itu namanya. Nah, tapi kalau cuma 10 tahun lalu terus kita eh, misalnya 20 tahun 30 tahun lalu kita mau bayar sama seperti itu, ya rugi kesian dia. Nah, tapi kalau mau ihtiyaton ya jangan, tetap aja seperti itu. Nah, tapi kalau seumpama makanya kan lebih baik itu kalau mau kita itu, fam kita belikan emas. Kita belikan emas gitu loh. Nanti kembalinya dari emas juga, jadi itu lebih aman daripada uang. Nah, jadi kalau kita meminjam itu jangan pinjam uang, tapi pinjam emas. Kalau dalam sekian dalam waktu dalam apa? Dalam yang banyak ya, dalam eh, kadar yang banyak lebih baik jangan pakai uang, tapi pakai emas saja. Sehingga nanti di kemudian hari nggak repot-repot. Nah, gitu. Jadi nanti kembalikannya ya kalung itu juga. Ya seberat itu juga, nah, gitu. Jadi kan nggak repot. Gak usah hitung-hitungan lagi. Oh, seperti sekarang kan banyak repotnya seperti itu gitu. Nah, jadi uang itu e, kalau dulu itu nggak berubah. Yang digunakan zaman Nabi itu itu nggak berubah. kok sekarang kan berubah, fluktuatif. Mengikuti apa namanya e, e, situasi e, politik dan juga mengikuti harga emas dunia. Nah, jadi uang kita itu harganya itu harga emas bukan harga perak uang kita. Nah, jadi lebih lebih baik, lebih baik lagi nggak utang dulu ya. Gitu. Nah, kalau harus utang ya pakai emas saja gitu. Jadi anak utangkan emas gitu. Nanti beli emas berapa harganya di situ sudah anak itu utang sekian gitu. Nanti kembalikan emas juga, jadi biar nggak repot. Kembalikan berapa gram ya emas itu juga gitu. Nah, itu lebih lebih selamat gitu daripada riba gitu, daripada kayak gini. Nah, kan fluktuatif memang uang itu dalam waktu ke waktu berbeda-beda gitu. Nah, makanya jadi apa? Lebih baik ya enggak, tetap 10 juta ya 10 juta. Tapi kalau dia merasa rugi, ya caranya menghitungnya itu seperti itu. Kemudian Gal Al ilmu bima yuhalu bihi wa alaihi gadran wa sifatan. Nah, dan harus tahu yang dialihkan itu berapa. Misalnya 10 juta dari Ustazah, Faiz yang utang mana 10 juta yang saya talihkan, Jangan lebih. Gitu. Harus diketahui dulu. Kemudian yang keenam, sehatul Aitiyat anidain. Uang itu yang dipinjamkan itu, itu bisa digantikan barang. Lain halnya dainus salam. Salam itu kan nggak bisa digantikan uang. Fem, Jadi kalau salam itu kan berarti aku pesan kepada kamu ini uangku dijadikan apa? Barang, nggak boleh ganti uang. Karena kita pesan barang gitu. Walau sumalihi falaisi ulhi wala fihima li ya adami sahihil ajiat anhuma gitu. Lain halnya seumpama Ustaz Faiz minjem kepada Ustaz 20 juta. 20 juta yang Ustaz Faiz itu ada beberapa pilihan alternatif untuk membayarnya. Boleh Ustaz Faiz membayar kepada Ustaz utangnya itu berupa tanah? Boleh. Seharga 20 juta? Boleh. Bayar HP? Boleh bayar elektronik boleh, nah itu boleh. Tapi kalau salam nggak bisa. Ini anak kasih uang untuk yang dibelikan buat anak kitab ini ini ini nggak bisa diganti yang lainnya. Nah, maka salam itu nggak bisa dihiwalahkan nggak bisa. Gitu. Itu maksudnya syarat ini. Wala muhtal 'alal muhil idam tuni al muhal 'alaih min ada idaini limutalatihi au au asarihi au dijadi jadi'i kalau sudah Ustaz Maryam mau mengiyakan, anak alihkan utang anak kepadanya kepada Ustaz Faiz. Sudah setuju dia? Ya sudah, anak pindahkan, anak alihkan utangku kepadamu kepada Ustaz Faiz yang punya utang kepada anak kepada antum dengan nilai sekian sama. Lalu Ustaz Faiz Ustaz Maryam datang gabil tuh. aku ah, sudah gabil tuh udah enggak ada lepas sudah hubungan sama Ustaz Maryam. Jangan datang lagi kepada anak. Sudah selesai kenapa waktu dulu setuju? Nah sekarang tanya minta sama dia. Nah, harusnya sebelum menyetujui lihat-lihat dulu gimana Ustaz Faiz. Dia gampang membayar hutang apa suka menunda-nunda gitu. Kalau suka menunda ya salah sendiri kenapa waktu itu mau. Ah gitu lah. Nah, jadi kalau sudah sekali mau ya jangan kembali lagi ke anak gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Ini contoh saja ini Saudara. Kemudian faidatul hiwalah. Apa faedahnya hiwalah? Bara'atul muhil mindainil muhtal. Ustaz, lepas sudah utangnya kepada Ustaz Maryam. Nah, kemudian Ustazah Faiz lepas utangnya dari Ustaz. Nah, itu maksudnya. Wa baratul muhal alai mindainil muhil. Ustazah Faiz lepas utangnya daripada Ustaz. Ah, itu. Terus yang ketiga, intikalul hak muhtal sekarang berpindah. Yang punya utang adalah Ustazah Faiz kepada Ustaz Maryam. Enggak ada lagi Ustaz Segap punya utang kepada Ustaz Maryam. Enggak ada lagi Ustaz Faiz punya utang kepada Ustaz Segap. Sekarang yang punya utang itu adalah Ustaz Faiz kepada Ustaz Maryam gitu. Itu faedahnya. Kama qala sahibu Safwati Zubat syartu ridol muhili wal muhtali luzumu dainain nitifakul mali jinsan wa gadran ajalan wa kasra biha anid dainil ya bro. Wallah subhanahu wa ta'ala. Ada tanyakan masalah hiwala? Apa sudah jelas? Ya. Sama-sama dagang. Ya. Ya. Diganti barang ya. Boleh. Boleh. Itu artinya etiat. Digantikan barang. Boleh. Karena hutangnya hutang uang. Tidak apa-apa. Jadi cara pembayaran hutang itu gak harus uang juga. Boleh bentuk barang. Itu artinya i'tiyat. I'tiyat itu diganti uang, ganti barang. Jadi utang uang diganti barang, boleh. Gitu. Asalkan dia mau aja gitu. Asalkan dia mau. Kalau dia nggak mau ya ngotot juga, suruh bayar dulu gitu loh. Nah, jadi itu kan diantara kepintaran seseorang itu kayak kadang-kadang gitu bisnis gitu. Nah, jadi ah, tapi kalau pakai cek. Nah, itu itu itu masih ada subhat itu. Jadi bisa jadi riba itu. Cek itu kan ada tanggalnya, ada waktunya, baru ada bisa dicairkan. Untuk supaya cepat cair kita butuh uang, kita jual dengan harga yang lebih murah tentunya. Nah, itu itu permasalahan itu. Jadi lebih baik jangan seperti itu. Kita nggak usah beli yang semacam itu walaupun menguntungkan karena itu kan hutang dibayar dengan hutang. Hutangnya belum jatuh tempo, dibayar dengan dengan hutang, dengan apa? Dengan harga yang murah gitu. Nah, itu. Nah, itu bisa jadi ada uh, eh, subhatur riba di situ gitu kan. Jadi lebih baik jangan seperti itu gitu. Jadi jangan main cek lah, cek itu jangan main-main gitu. Kecuali cek kita punya untuk uh, membeli dengan cek ya silahkan gitu. Tapi lah, masih masih subhat cek bisa jadi tipuan. Nah, usah gak, uh, eh, kita nggak mau. Jadi giro itu tidak usah lah, tidak usah kita pakai giro-giroan gitu. Ah, giro bolehlah kita jadikan jaminan silahkan gitu untuk untuk supaya tenang dia itu loh ada gironya nah, mungkin tenang tapi kalau untuk buat jual beli dan sebagainya jangan karena itu ada syubhatur riba di situ gitu. Nah itu waris itu. Kalau seumpama dia itu maksudnya cuma membangunkan, meminjamkan dan sebagainya. Sekarang kalau orang tua minta, gitu, anak minta handphonenya sama inti, belikan anak handphone, berarti apa? Pinjam apa ngasih? Kasih. Nah, ya kita lihat yang terjadi di di manusia itu gimana gitu. Nah, kalau sudah itu milik dia, ya dia harus siap untuk dijadikan waris lagi itu. Jadi dia diwarisikan nanti Gitu. Nggak boleh diambil lagi. Nggak boleh. Jadi pemberian orang tua kepada anak boleh diambil lagi. Pemberian anak kepada orang tua nggak bisa diambil lagi. Uh, pemberian orang tua kepada anak bisa diambil lagi. Selama itu barangnya masih ada. Anak ngasih ya alawi handphone. Sudah jangan minta lagi. Nggak apa-apa. Dan itu bukan termasuk yang haram. Pemberian diambil lagi. Tapi kalau dari anak kepada orang tua nggak bisa. Haram itu. Nah, jadi kalau ente maksudnya apa? Enggak maksudnya enggak memberi. Ah, itu kan dia ada ada itu setan itu yang bermain di situ gitu. Nah, jadi harus pasrah. Nah, kalau enggak bakal jadi sebab kehancurannya si orang. Pasti bakal bangkrut dia nanti gitu. Pegang aja kata-kata Ustaz. Jadi syariat itu adalah sebuah eh, sebuah ketentuan yang menjaga keutuhan, kebahagiaan kita, keamanan kita, kesejahteraan kita. Kalau sudah tentang, ya udah, jangan salahkan kalau terjadi suatu keapesan di situ. Dan itu setan itu pintar dia masuk itu kan kamu yang bangunkan, kamu ini nah. Jadi dia masuk supaya pasti hancur dia. Jangan mau jangan, jangan percaya kepada yang semacam itu. Sekali ente niat untuk orang tua ente yang dilipat karena Allah taala sampai tujuh kali lipatnya, jangan diganti dengan apapun. Nah, jadi sekali yang diberikan udah itu diberikan. Dan harus kita itu tegas. Ini saya belikan untuk orang tua. Berarti sekarang jadi harta waris. Ya, hati-hati dengan yang semacam itu. Karena orang kalau sudah kaitannya itu dengan harta itu, setiap harta itu, setiap lembar daripada uang itu itu ada setannya. Jadi hati-hati betul. Hati-hati. Dan yang ikut syariat pasti selamat, yang nggak ikut syariat pasti dia akan celaka. Dan celakanya itu bukan hanya dia yang merasakan, keluarganya juga merasakan alhamdulillah Jadi yang paling maruk di dalam harta waris dialah yang paling bangkrut, dia yang paling nggak barokah. Silahkan dibuat penelitian setiap ada pembagian harta waris yang paling nggak nerima, yang paling ngotot, yang paling ini mempermasalahkan, nah dia yang paling nggak senang hidupnya dan dia yang paling nggak punya. Imbasnya itu seperti itu nanti naudzubillah. Jadi yang paling terima. <laughs> ini suatu pemberian daripada Allah Taala. Nggak pakai usaha, nggak pakai capek, nggak pakai upaya, langsung tiba-tiba dapat uang segitu. Masih mau uh, eker-ekeran, masih mau berselisih, apalagi dengan keluarga, dengan saudara yang diperintahkan oleh Allah Taala untuk bersilaturahmi disuruh putuskan gara-gara uang yang nggak seberapa. Nah, itu loh makanya Allah Taala akhirnya apa? Ini kufur nih lain kafartum la aziban la in azabi la syadid. Nah, ini hanya kasih azab akhirnya. Nah, itu sebuah rahasia yang diketahui oleh banyak aulia saja. Nah, jadi hati-hati Pot, patokannya itu barometernya kalau ada pembagian harta waris lihat yang paling terima dia yang paling barokah itu paling bahagia yang paling ngotot lihat catat oh dia paling ngotot catat nanti lihat nggak bakal senang hidupnya yang paling sedikit hartanya dia nanti Nah, hati-hati ya. Jadi kalau sudah kalau sudah pembagian harta waris itu itu pembagian cuma-cuma, enggak ada modal sama sekali. Disitulah Allah Taala pengen tahu lain syakartum la Itu. Udah cukup terima aja. Sudah ada ada syariatnya kok. Allah sendiri kok yang bagikan kok pakai mau mau serisi-serisi. Allah sendiri yang bagikan. Udah diam aja dah. Nah, gitu. Tapi kalau dia itu masih ngotot, masih cari-cari, islah dan sebagainya. Hati-hati. Akhirnya yang punya inti yang tadinya yang nggak ikut-ikut kena juga akhirnya. Bukan hanya yang punya yang tidak yang didapatkan, tapi yang lainnya juga kena. Nauzubillah. Oke? Okay? Ya. Ya. Sudah terwujud belum? Yang apa? Iya. Nah. Iya. Hmm. Hmm. Ya, itu itu belum itu. Belum telah belum terlaksana itu. Hibahnya belum terlaksana. Itu kan cuma niat boleh gagal kan nggak ada masalah cuma eman kalau kayak begitu gitu loh jadi kalau harusnya kalau memang dia pengen tetap membangunkan rumah untuk orang tuanya bukan untuk anak adiknya tidak tapi bikin musola seharga segitu bikin musola untuk dia atau wakafkan atau pondok sebagainya jadi jadi rumahnya dia nanti kelak kenapa nggak ah, ada hak emang dia nggak wajib kok ngasihkan itu dia kan cuma niat sebelum ini sudah meninggal sudah kan tinggal niatnya itu berapa harganya itu untuk pondok atau apa niatkan untuk orang tuanya sama nah tapi bukan bukan berarti nggak bisa dituntut kamu kan sudah niat berarti jadi harta waris nggak bisa nah, kalau memang dilaksanakan cara melaksanakannya itu diberikan kepada jariah jadikan jariah bukan jadikan kepada mereka enggak karena dia ingin untuk orang tua untuk untuk abahnya gitu bukan untuk saudaranya sampai kemana 27 sampai sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahim, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Kita masih berbicara masalah uzlah ya. Mana fa'al galba syai'un Misru uzlatin yadkhulu biha maidanu fikrah. Tidak ada yang seperti uzlah di dalam menerapi hati yang sangat besar kontribusinya di dalam kebaikan hati melebihi daripada uzlah. Wa fil ahbari salifah di antara kabar-kabar terkait dengan para salaf anallaha ta'ala auha ila Musa alaihi salam bahwasanya Allah taala telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam ya Imran kun yaqdanan wartadda li nafsika ihwanan wartadi li nafsika ihwanan wa kullu akhin aw sahibin la yu'aziruka alayya apa itu alayya apa apa itu zai apa ba apa ya fin nadar hagi nadar kacamata fen. Gal ya Ibn Imran, wa Ibn Imran, jadilah kamu itu orang yang dalam keadaan yakdon. Apa artinya yakdon? Bukan orang yang lupa. Orang yang selalu nabi. Warta diri nafsi kaihwanan. Kamu angkat untuk diri kamu, saudara-saudara kamu. Tapi setiap saudara atau teman setiap saudara atau teman dia tidak mengutamakan mengutamakanmu ala ala apa itu itu tasjid apa zai hmm? ala mabarrati jadi artinya setiap saudara dan setiap teman yang kamu angkat itu kalau dia itu tidak mengutamakanmu di dalam melakukan kebaikan kepadaku, maka anggaplah dia itu adalah seorang musuh. Ah, jadi masalahnya kebanyakan sekarang ini nggak seperti itu, gitu. Teman dan saudara yang kita angkat dan kita jadikan teman dan sahabat itu kebanyakan tidak mendukung kita dalam urusan akhirat, gitu. Nah, maka di saat itulah anggap musuh dia yang semacam itu, karena dia akan menghilang-hilangkan waktu yang sangat berharga. Wa fil akhbar wa Allah taala ila Daud alaihissalam faqala lahu. Allah taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, "Ya Daud, mali araka muntabizan wahdaniyan." Faqala ilahi, "Galaitul khalqa min ajlik." Faqala ya Daud, "Kun yaqdanan." warta di nafsika akhdanan wa kulli khidnin la yuwafiqaka ala mabarrati fala tashabhu fa innahu laka aduwan wa yaksi galbaka wa yubaiduka minni begitu pula mirip-mirip seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa wahai Dawud kenapa aku melihat engkau itu menjauh dan lebih mengutamakan kepada kesendirian. Mumtabizan itu menjauh, melempar saudara-saudaranya. Faqala ilahi wahai Tuhanku, galaitul khalqa, aku telah mempersedikit hubungan dengan makhlukmu min ajlik, hanya untukmu. Faqala dan Allah Ta'ala firman, Ya Dawud, kun yagdonan. Jadilah kamu orang yang bangkit, berkumpul, warta di nafsika ahzanan dan jadikanlah teman-teman untukmu. Tapi ingat, setiap orang yang dekat kepadamu tapi tidak menurutimu di dalam melaksanakan kebaikan kepadaku, jangan kamu anggap dia sebagai saudara atau sahabat. Karena sesungguhnya fa'innahu laka adu, karena sesungguhnya dia itu adalah musuhmu. Wa yuksi galbak, dia akan mengeraskan hatimu. Wa yuba'idu kamini dan dia akan menjauhkanmu dariku. Nah, jadi artinya apa? Kembali kepada kita masing-masing kita sudah siap untuk berkumpul atau tidak. Jadi seperti yang kemarin atau pada pelajaran lalu kita bahas. Kalau semua kita sudah siap untuk berkumpul, ah silakan berkumpul itu lebih baik. Tapi kalau kita tidak siap untuk berkumpul, eh jangan lebih baik kita menyendiri dulu. Nah, sebagaimana mereka para aulia telah melakukannya. Wa ma ahsana Abi Ishaq Ibrahim bin Mas'ud al-Akabiri fi hadzal ma'na. Fa abna'a jinsik wahsya minhum. Maka hendaknya kalian takut kepada orang yang ada di zaman sekarang ini. Dan takutlah kepada mereka. Kama tahsyad dharaghima wassabanta sabanta was wasabnata sebagaimana kamu takut kepada sorogim. Sorogim itu adalah al-aswad ad-doriba syadida. Binatang hitam yang sangat menakutkan buas. Wasibat wasibnata an-namir yaitu macan harimau wa yusbi yakuna sumya bihi li jaraatihi. Wagila asab asabanti ay al-asad. Nah, jadi sebagaimana kamu takut kepada makhluk hitam yang sangat buas, kasar dan sebagaimana kamu takut kepada harimau, maka takutlah kepada teman-teman yang semacam itu. Wa khalidhum wa zayilhum hadran wa kun kasamiri idza lamasta. Dan hendaknya kamu berkumpul bersama mereka atau tinggalkan mereka untuk menghindari mereka dan jadikanlah kamu bersama mereka seperti samiri idza masta. jika seumpama kamu mengetahui di situ ada kebaikan. Memang. Jadi artinya ya tetap seperti tadi diungkapkan bahwasanya kalau kita siap untuk berkumpul dengan orang lebih baik kumpul sama orang. Kalau kita tidak siap berkumpul pada orang lebih baik jangan kumpul pada orang. Jadi kesiapan itu bukan menunggu orang lain tapi kita. Yang mengetahui itu kita. Pem, kita siap nggak bertemu hukum sama orang lain? Dengan segala resikonya. Dengan segala konsekuensinya. Nah, karena apa? Manusia, sebagaimana kita ketahui, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ahlaknya baik, ada yang ahlaknya bejat, ada yang ahli maksiat, ada yang ahli to'at, ada yang santri, ada yang bukan santri, ada yang pejabat, ada yang bukan pejabat. Kan karakter masing-masing kan beda. Kita siap nggak berkumpul sama mereka? Kalau kita siap, ah silakan, itu lebih baik. Kenapa? Berarti kita itu membuat pahala itu lebih banyak. Pahala yang mengalirkan kebaikan untuk kita sendiri masih ada yang lebih baik lagi, yaitu apa? Setiap pahala yang mengalirkan kebaikannya untuk orang lain. Nah, kalau kita nggak kumpul pada orang lain, bagaimana kita akan mengalirkan dan mengalihkan pahala itu kepada orang lain? Jadi artinya apa? Kalau suruh pilih, mana yang terbaik? sendiri atau berkumpul bersama orang dari segi kebaikan. Kalau kita bertanya dari segi kebaikan, banyakan mana pahala kita dapatkan sendiri apa atau bersama orang lain? Ambil satu contoh saja begini. Uh, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah suatu waktu dia sedang beretikaf di masjid. Tiba-tiba datang satu orang minta bantuan dia untuk suatu perkara yang terkait dengan harta misalnya. Maka kemudian ditinggalkan etikafnya. Ditegur oleh temannya, kamu etikaf dan kamu meninggalkan etikaf itu hanya untuk membantu orang ini. Di saat itulah kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, aku telah mendengar sendiri Nabi SAW bersabda, kalau orang membantu orang lain di dalam hajatnya, itu lebih afdol daripada etikaf selama 20 tahun lamanya. Nah ini, nah, ini kita nggak dapatkan. Yang sama aja kita nggak dapatkan. Kita ngajar sekarang ini. Pahala mengajar ini adalah pahala yang sangat luar biasa. Bahkan paling besarnya pahala setelah kita pahala fardu. Itu adalah pahala mengajar atau belajar. Bagaimana kita akan dapatkan kalau kita uzlah? Gak bisa kita dapatkan. Sementara kita yang punya ilmu. Orang membutuhkan ilmu. Lalu kita akan uzlah di dalam. Nah, cuma kalau kita nggak siap. Kita lihat, lihat kepada murid marah terus misalnya. Kita ketemu sama orang selalu ada dampak-dampak yang negatif dari diri kita. Bukan orang lain, diri kita. Kita belum siap. Ah, lebih baik ya di rumah dulu. Sampai siap. Ah, gitu. Nah, jadi kesiapan itu pada kita sendiri. Jadi tanya kepada kita, siap apa tidak? Nah, jadi sesungguhnya kalau kita melihat hakikat kehidupan ini, kehidupan ini sangat-sangat menyulitkan. Gitu. Kehidupan ini sangat-sangat menyengsarakan dan menyusahkan. Kenapa? Ibaratnya kita ini diuji. Ujian kita itu bukan tambah turun. Ujian kita itu tambah depan, Tambah kita mendekati kematian tambah naik, menanjak ke atas, menanjak, bukan tambah turun. Yang turun itu sudah lewat dulu sudah. <laughs> Jadi kita yang akan datang ini cobaan kita lebih berat lagi, ujian kita lebih lebih dahsyat lagi gitu. Dan karena kita harus siap karena kita hidup. Harus siap. Nah, kenapa kita harus siap? Ah, karena kita hidup bukan kehendak kita, kehendak Allah. Terus kita gimana mau melanggar Allah? Allah berkehendak kok. Nah, jadi kita harus siap. Nah, sekarang kita bayangkan kalau zon kita tidak mempunyai konsep yang banyak dengan hadir majlis taklim semacam ini dan kita duduk-duduk dengan orang soleh dengan kita melihat sendiri bagaimana mereka para orang soleh menerapkan syariat ini maka bagaimana kita akan terbina jadi cobaan ujian harus ada konsep kita tidak menambah sama halnya seperti orang yang hadir ujian tanpa mutola'ah bisa nggak? orang hadir ujian tanpa mutola'ah prosip apa termasuk yang faiz? <laughs> nah, itu aja sudah. Orang kalau mau ujian kan harus belajar dulu seperti Ustadz nih. Sebentar lagi ujian kualifikasi. Wah oh, itu harus kita Ustad bakal siap untuk mengosongkan diri dua hari dua malam untuk mempersiapkan gitu. Nah, karena apa? Ujian. Oh, jadi ujian kita harus harus harus mempersiapkan diri dengan apa? Mutola, mutola apa? Mutola konsepnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menjelaskan semuanya, tinggal kita gali. Sama seperti kalau kita nanti ujian apa tafsir, kita meraja, meraja. Nah, jadi kita perbanyak konsep-konsep konsepnya. Sehingga kalau terjadi seperti kita sudah ingat, kita ingat, kita ingat. Apa sebelumnya sudah kita ada modalnya, sudah mutolak sebelumnya itu. Nah, sehingga kita bayangkan, ya kita yang masih alhamdulillah walaupun sudah jadi ustazah masih sempat masih mau belajar satu minggu sekali masih mau menggali. Kita masih ingat, ingat. Walaupun ustazah kita diingatkan, ya kan? Masih baik. Nah, tapi mereka yang di luar sana. Siapa mereka menambah konsep ini? Mereka dia ada tambahan konsep, tapi yang ada maksiat, maksiat, maksiat terus ngelihat orkes, ngelihat ini dan sebagainya. Kapan mereka bisa melewati ujian-ujian itu, cobaan itu? Nah, kita bisa bayangkan. Lalu atas siapa tanggung jawab untuk menyadarkan mereka bahwa kita ini butuh konsep ini loh konsep kehidupan yang diajarkan Nabi Muhammad kita sangat butuh dan semua mereka butuh. Itu kewajiban siapa? Kewajiban kita sebagai orang punya ilmu. Jangan cuma kita mengajar. Ya mengajar alhamdulillah, mengajar itu baik. Itu kita memberikan mereka itu ilmu alat untuk mengetahui konsepnya. Kita juga ajarkan konsep itu langsung kepada mereka. Tapi untuk kita sendiri kadang-kadang tidak mengamalkan atau kepada orang di tetangga kita kita tidak memberi pengetahuan kepada mereka. Itu kan seperti lelin gitu. Yang menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar gitu. Nah, jadi harus kita yang menyadarkan mereka. Nah, kalau kita melihat kepada kepada apa kepada konsep yang semacam ini dalam kehidupan yang sesungguhnya, maka kita mau nggak mau sebetulnya nggak ada waktu istirahat. Dan kalau kita menganggap ini sesuatu yang wajib, kita nggak akan capek. jadi kadang-kadang ya uh, eh, Al-Fakir ini kalau sudah dakwah ke mama itu capek, jualannya itu capek gitu. Tapi kalau sudah duduk di atas mimbar, hilang semuanya itu. Jadi merasakan nikmat. Kenapa? Ayat ah, kesempatan. Untuk menerapkan, kasih tahu gini loh. Ini konsepnya Nabi. Ini konsep, konsep, konsep. Lakukan, laksanakan seperti ini. Kalau nanti ikuti Nabi, pasti nanti bahagia. Ini kesempatan mereka. Daripada kita datang satu-satu, ketemu orang eh, kasih tahu datang lagi ah ini kumpul sudah <laughs> alhamdulillah kumpul langsung ah, nikmat luar biasa kita kasih memberi memberitakan apa konsep-konsepnya nabi itu Nah, itu wajiban kita tahu kan kewajiban kewajiban itu nggak ada pamrih Nggak boleh mengharapkan pamri, Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tidak ada alternatif lain, tidak ada. Gitu. Atau kita itu merasa bahwasanya kita itu berhak untuk melakukan sesuatu. tidak ada. Ilmu itu adalah bukan milik kita. Karena sudah terlanjur di sini, ya harus diungkapkan. Harus jelaskan. Ini sudah saatnya. Sekarang banyak ulama-ulama yang tidak takut pada Allah terkadang. Kita tidak nggak sasudon kepada yang ini, yang itu nggak. Tapi ini akhir zaman. Yang ilmu pun dijual. Amarat pun itu sudah hilang. hanya untuk mendapatkan uang yang sedikit itu. Nah, jadi saat inilah yang semacam ini kita harus tegas. Kita jangan pernah untuk diberikan e, suatu kebaikan yang sekiranya atau suatu waktu dia akan mengungkitnya dari kita. Jangan. Landasan utama kita berdakwah itu semacam itu. orientasi kita itu bukan materi, tapi orientasi kita itu adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kita sendiri akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Gitu. -sendiri. Jadi cukupkan e, sebagai e, sebagai pelajaran bagi kita setiap waktu, setiap saat pasti ada yang meninggal. Silahkan buka di medsos, silahkan buka di berita, silahkan buka di koran, selalu ada yang meninggal. Jadi berita meninggal itu pasti ada, bukan cuma berita tambahnya finansial atau kemajuan ekonomi, tapi meninggal itu pasti ada. Nah, bukankah sebagaimana mereka meninggal, kita nanti bakal tunggu waktunya. Seperti dikatakan oleh Syekh Umar bin kulli yaumin, setiap hari aku mendengar fulan bin fulan meninggal. Lalu kita membaca innalillahi inna Nanti bakal datang suatu waktu orang akan mengatakan fulan bin fulan Umar bin Khattab telah meninggal dunia. Nah, kita persiapkan untuk itu gitu. <laughs> Jadi kehidupan itu berat. Makanya kita mikir ke anak-anak itu. Si anak-anak kita ini. Kalau mereka itu nggak diberikan bekal dari sekarang dengan bekal yang semacam ini, ah susah nanti. Karena mereka itu harus ketemu sama temannya, sebayanya, ahli maksiatnya, ahli taatnya, tetangganya. Bagaimana mereka itu harus berjalan seperti syariat Nabi Muhammad. Nah, itu berat. Kehidupan berat. Ya. Emang enak diolok-olok? Gak enak. Emang enak dimarah-marahin? Emang enak direndahin sama orang? Emang enak kepala kita gak ada salah digituin? Nah, tapi Rasulullah bilang sabar, sabar. Nah, kita harus sabar. Nah, merah pertama kali harus sabar, harus ingat kepada Allah Taala. Allah yang gerakkan itu semuanya. Nah, itu konsep itu harus ada banyak. Lewat satu konsep masih dikalahkan sama setan, ambil konsep satunya sampai kita bisa mengalahkan setan. Nah, makanya itu maksud Nabi SAW mengatakan kalau terjadi sesuatu jangan langsung bertindak, pikir dulu. Tenang dulu baru kita bertindak. <laughs> Untuk apa? Untuk menyodorkan satu konsep demi satu konsep yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kalau orang nggak punya konsep, yang ada cuma hawa nafsu. Yang memang setiap orang itu standarnya ya hawa nafsu yang ada langsung marah, langsung berantem, langsung bertengah. <laughs> Jadi makanya pantas jika Nabi SAW bersabda, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang diingini dan dikehendaki Allah Taala dengan kebaikan, maka Allah akan memperdalam dalam agama. Memperdalam dalam agama itu maksudnya memperdalam dalam konsep-konsep yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Semua ada konsepnya, terkait dengan apapun ada konsepnya. Jadi nggak usah bingung sebetulnya, nggak usah repot. Kalau kita sumpek, kita ada masalah, datang pada guru. Datang kepada orang alim, datang kepada seorang yang betul-betul amanat dengan ilmunya, tanyakan. Jangan yang enggak amanat dengan ilmunya. Kalau yang enggak amanat dengan ilmunya, dia mungkin enggak enak sama kamu karena kamu sering bawa eh, apa sesuatu pada dia sehingga dia itu enggak amanat. Nah, tapi kalau kepada yang amanat dia nggak peduli. Kamu baik sama dia atau tidak baik, yang haram dikatakan haram, yang salah dikatakan salah. Nggak ada nggak enak nggak enak nggak ada. Terkait dengan Allah dan Rasulnya, terkait dengan syariat nggak ada nggak enak nggak enakan. Harus jelas. Nah, gitu. Nah, jadi itu aja pertanyaannya. Kita siap nggak? Nah, jadi eh, coba boleh ya sekali waktu kalau kita ingin belajar bagaimana cara menata hati, bagaimana cara kita mengetahui ternyata hidup ini ujian loh. Karena kita nggak paham, nggak sadar kita. Disangkanya biasa-biasa aja gitu Ujian ya Allah Taala itu ujian. Dari mulai pagi ya, bawa kertas. Biasanya kertas kan tulis utang, nota dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang enggak. Mulai besok, coba. Satu hari aja. Fem, apa yang kita alami, langsung kita tulis. Apa yang kita lakukan, langsung kita tulis. Nanti lihat, oh Alhamdulillah, ini berhasil berkat konsep ini. Ini Nabi yang ngajarkan ini. Yang ini ada lagi. Gimana anak menghadapinya? Wah, anak nggak berhasil. Kenapa anak begini-begini? Salah ini. ah. Itu loh maksudnya Nabi Allah mengatakan, Hasibu, Qobla, Antu hasabu. Gampang kok. Mudah. Bisa semua melakukan itu. Setiap jam, setiap menit. Bisa nggak ditulis? Apa yang kita lakukan? Bisa, cuma kita itu banyak ghafil. Banyak yang lalai di antara kita. Gitu. Padahal itu penting. Jadi begitu bangun, anak-anak marah-marah, anak-anak rame-rame, kita ingat Allah. Gimana caranya untuk memperbaiki mereka ketika kita tidur, tapi mereka itu nggak pakai jerit-jerit gimana caranya. Ada konsepnya Nabi Muhammad, ada konsepnya. Jangan langsung dipukuli ini, ah itu salah. Kita, apakah kita lupa? sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Konsepnya Nabi itu kepada anak nggak bisa dimarahin, nggak bisa dibentak-bentak, nggak bisa dipukul. Ada umurnya, tujuh tahun itu dikasih pembe, eh, apa, eh, ke, kasih apa pembekalan, pembinaan. Itu tujuh tahun itu baru baru bisa itu. SD itu tujuh tahun tepat. TK itu belum belum penting itu TK itu. Apalagi PAUD belum penting itu. Karena mereka waktu nyoba main-main aja, nggak ada pembinaan di waktu itu, nggak ada pembinaan. Kecuali untuk sunnahnya Nabi, cara makan, doa tidur, doa makan, silahkan. Gitu. Nah, tapi kalau sebelum itu dikasih tahu, tahu nggak nak? Kalau kita berbuat baik, nanti Allah akan berbuat baik kepada kamu. Nggak bakal ngerti umur segitu gitu. Semua sudah ada aturannya diajarkan. Nah, nah, nah. coba subhanallah, melalui metode yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melalui penelitian yang ada terungkap semuanya. Syariat Islam ini luar biasa. Baru-baru ini dibuat penelitian. Akibat yang negatif yang akan dirasakan oleh seorang anak ketika dibentak oleh orang tuanya. Ternyata apa? Ketika itu diambil melalui penelitian. Jadi dokter itu sendiri, dokter itu sendiri yang buat penelitian pada anaknya. Ternyata apa? Setiap anak itu dibentak, itu berjuta-juta mil itu menjadi pecah karenanya di dalam selnya Udah. Sehingga apa? Akibatnya apa? Dia menjadi seorang penakut. Dia menjadi kecerdasannya berkurang dan lain sebagainya itu. Siapa yang salah? Orang tuanya sendiri. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas umurnya di bawah 10 tahun waktu itu bersama Nabi. Kemudian diserahkan oleh ibunya. Disuruh sesuatu nggak datang-datang. Dicari oleh Nabi eh main. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Dipeluk dari belakang. Dipeluk. Lalu dia bertanya, ayo siapa ini yang memegang kamu? Maka Sayyidina Anas tahu dari harumnya Nabi dia tahu itu Nabi Muhammad. Tapi dia pura-pura nggak tahu siapa ya siapa gitu. Sampai kemudian tahu kok itu Nabi Muhammad. Apa kata Muhammad? Kemana saja engkau wahai Anas? Aku tunggu-tunggu ternyata engkau di sini. Nah, gitu. Itu aja. Tadi bentak gak dimarahi. Nggak pernah dikatakan kenapa kau lakukan ini. Karena dia itu telah tidak melakukannya. Atau kenapa dia itu tidak melakukannya ketika disuruh untuk melakukannya. Nggak pernah. Nah itu loh. Jalan yang iya. semacam ini, ini sulit benar. Jadi selalu ada pertentangan dalam diri kita. Gitu. Tapi kalau kita bisa menjalaninya satu berhasil lah. Nikmat. Al-mu'min serotfu hasanatuhu. Kalau sudah berbuat baik, senang. Nah, itu tanda al mu'min itu. Berhasil melewati suatu ujian, Alhamdulillah sukses sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Alhamdulillah. Nah, itu nikmat. Nah, itu nikmatnya ilmu itu di situ. Gitu. Nah, jadi kira-kira kalian sudah siap nggak untuk bertemu dengan berinteraksi dengan manusia. <laughs> Gitu. kalau nggak siap udah jangan keluar rumah, di rumah aja sudah gitu nah, kalau siap nggak marah-marah, siap nggak suka ngomongin orang, siap nggak iri sama orang lain, ah silahkan kalian kumpul. Tapi kalau ketemu ini iri, ketemu ini iri, ya udah jangan di rumah, jangan keluar di rumah aja. <laughs> Nah, emang setiap hari Allah Taala nggak ngasih ngasih apa? Allah Taala itu maha mulia. Satu hari ini kasih mobil, satu hari lagi ini yang dikasih rumah, satu hari lagi ini dikasih. Terus kita mau nyalakan, kurang ajar Allah gitu. Kok aku enggak sih kok dia dikasih? Nah, makanya kalau orang iri itu yang paling kurang ajar pada siapa? Pada Allah. Seakan dia bilang kurang ajar pada Allah. Emang nah, itu. Enggak siap. Kenapa enggak siap? Jawabannya pasti satu. Kenapa? Karena dia itu enggak pernah hadir majelis taklim. Enggak enggak ada konsep nabi di dalam dirinya itu. Sudah ada konsepnya sudah ada. Jadi jangan-jangan berpikir bahwasanya hidup itu bukan untuk untuk menjalani sebuah ujian dan cobaan. Afahasibtum annam khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turjaun? Apakah kalian itu mengira bahwasanya kalian itu diciptakan cuma-cuma? Enggak ada misi dan visi dari aku bahwa dan bahwasanya kalian tidak akan kembali lagi pada Ahasib Ahasibtum ahasiban nasu an yutraku ayyagulu amanna wa hum la yuftanun? Apalagi apakah manusia itu mengira bahwasanya dirinya itu hanya dituntut. Ayo, bacalah la Allah, Beriman kepada Allah. Hanya untuk itu? Lalu mereka tidak difitnah? Mereka tidak diuji? Mereka tidak dicoba? Tidak pasti. Wala nabluwannakum bisyai'in Ini khauf ini yang paling banyak. Kenapa? Pertama kali yang disebutkan Allah Ta'ala. Takut suami begini, takut suami begini. Ngapain dipermainkan sama takut-takut itu? Kalau Allah berkehendak nggak ada yang bisa. Walaupun itu jungkir balik, mau nangis-nangis, mau kayak gimana. Kalau Allah berkehendak nggak akan ada yang bisa merubah. Nah, itu konsepnya Nabi. Oh, gitu ya. Jadi tenang. Itu artinya innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin enggak ada takut sama sekali, enggak ada takut, yakin sama Allah. Makanya kan buat apa kita itu mencintai suami? Buat apa? Buat apa kita mencintai anak? Buat apa? Yang patut cinta itu adalah Allah. Yang paling mengerti dengan kita itu Allah. Yang paling cinta dan paling mengerti dengan kita Rasulullah. Bas. Yang lainnya itu suami, anak. Belum tentu kita sakit, mereka juga sakit. Kalau Nabi Muhammad kalau kita sakit. Wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah kalau kalian terkena duri di dalam kakinya, demi Allah aku merasakan sakitnya dalam hatiku. Siapa yang merasakan itu? Orang tua kita? Anak kita? Saudara kita? Suami kita? Enggak ada kecuali Allah dan Rasulnya. Harusnya kita cintai mereka. Kalau manusia itu enggak bisa kita pegang. Rem eh, otak itu nggak bisa kita pegang. Yang megang cuma Allah. Jadi kenapa kita mau mau tergantung pada Dia? Terlalu hina. Kalau kita mau tergantung, mau bersandar pada Allah. Bas. Nanti Allah yang gerakkan nih, eh, Ya, kamu harus gini, kamu harus gini. Allah yang gerakkan. Nah, kalau kita bersandar pada manusia, orang Allah kayak yang menggerakkan. Ya nggak bisa. Manusia itu nggak bisa dikendalikan. Satu-satunya bisa mengendalikan adalah Al Allah. Akhizun bina siyatiha Allah. Yang memegang Eh, kendali ubun-ubunnya itu sampai orang itu harus begini, orang itu harus begitu dan sebagainya itu Allah semuanya. <laughs> Ngapain kita itu sampai memuji-muji, menjilat-jilat dan sebagainya? Yang penting apa yang diperintahkan Rasulullah laksanakan. Balasannya, jangan minta pada suami enggak, biar apa? Biar anak disayang sama suami enggak, disayang Allah. Bukan suami, ngapain? Nanti lu hina anak mau dapat cintai suami, ngapain? Anak enggak berani kepada suami, anak tunduk kepada suami, anak anggap dia raja, itu karena perintah Allah, bukan karena suami. Siapa dia? Apa yang diberikan dia kepada anak? Allah semua memberikan nyawa, Allah yang memberikan. Suami pun Allah yang memberikan. Lalu anak mau balas kepada dia? Apa yang anak kepada dia? Kepada Allah. Nah, jadi semua itu yang kita lakukan karena berdasarkan Allah. Ngomongnya sih gampang. Prakteknya itu yang susah. Nah, makanya kan kalau Allah menganggap mudah, mudah. Makanya dari sekarang jangan pernah janji. Lihat lihat Ustaz Khadijah berhasil kok. 27 tahun kumpul sama Walidi nggak pernah marah-marah. Kenapa ini mengatakan nggak berhasil? Berhasil. Eh, makanya alhamdulillah anak punya murid-murid ini yang baru-baru ini yang kawit-kawit. Anak dudukkan suami sama istrinya, anak minta janjinya, kamu nggak boleh marah. Kamu alhamdulillah ada 37 orang nggak pernah marah sampai sekarang. Kita awasi terus. Kalau ini muridnya apalagi ustazahnya Masya Allah Insya Allah lebih lagi Anak yakin seperti itu Karena kalian adalah tauladan dan suri tauladan untuk mereka semuanya gitu Nah, jadi harusnya dituntut. Jangan mau kita kalah sama mereka. Jangan mau itu murid kita. Masa kita kalah sama mereka? Nah, jadi mulai sekarang berubahlah. Dan kalau kita merubah, yakinlah pasti mereka juga berubah. Silahkan praktekkan sebulan saja. Kalau kita ikut syariat, maka semua akan tunduk kepada kita. Jadi kalau kita sedang bangkang syariat, jangan salahkan. Masalah demi masalah terus datang. Jadi apa yang perintah Nabi SAW, laksanakan. Jangan lebih. Balasannya jangan minta pada suami, minta pada Allah. Nanti lihat, pasti suami itu akan takluk kepadanya. Pasti. Nah, karena bahwa laki itu caranya seperti itu. Jadi syariat menerapkan syariat kepada suami itu adalah yang paling bisa menaklukkan seorang suami. Tapi kalau sudah tidak melalui syariat, syariat itu di eh, apa dialihkan, ditentang, dilawan, eh jangan salahkan kalau suami itu menentang. Kalau semua suami itu melakukan KDRT, suami itu sampai tidak terkendali dan sebagainya. Itu karena apa? Kita sendiri. Yang buat masalah kita sendiri. Jadi umumnya orang laki itu paling nggak enak kepada perempuan, paling nggak enak. Perempuan baik, laki lebih baik. Nah, itu. Perempuan perhatian, lakinya lebih perhatian. Jadi yang didapatkan oleh istri itu lebih dua kali lipat daripada apa yang dilakukan untuk suami. Umumnya ya, kita bicara umum, umumnya seperti itu. Nah, jadi yang rugi siapa? Kalau kamu itu melengos, cemberut, marah-marah, siapa yang rugi? Kamu nggak dapat, nggak ini, nggak ini. Nah, kamu sendiri yang bikin masalah. Semua masalah yang terjadi itu karena ulah kita, bukan orang lain. Enggak ada masalah plong, masalah ada masalah enggak ada. <laughs> Masalah itu karena sebab. Sebabnya siapa? Kita sendiri yang bikin masalah. Jadi kalau mau senang, bahagia ikuti Nabi Muhammad pasti senang. Nah, tapi kalau enggak ikuti Nabi Muhammad pasti dia akan celaka naudzubillah. Kita minta dan mohon pada Allah taala semoga kita semuanya termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman daripada ujian demi ujian, daripada cobaan demi cobaan, sampai kita disayang dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW karena benar-benar menjunjung tinggi ajarannya dan arahannya, akhlaknya dan perangainya. Al-Hadiniyah. Amin, amin. Al-Fatihah